Dari firqah-firqah dalalah. Kemudian sebagian beliau tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala nama-namanya dan sifat-sifatnya kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW dia ya, adalah Nabi yang paling akhir. Demikian juga akan memberikan syafaat. Beriman terhadap Al-Quran. <clears throat> Demikian juga kepada para malaikat. Juga pembahasan tentang Al-Qadha al Qadar. Tentang takdir Allah Subhanahu Demikian juga terakhir disebutkan dari ucapan beliau yang kemudian dikritik oleh para ulama Wala yakhrujul abdu minal iman illa bijuhudin ma'aklahu bi. Tidaklah keluar seorang hamba dari keimanan kecuali dengan dia menolak ataupun menentang apa yang dia masuk padanya. Ini dengan sekedar menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini kemarin disebutkan adalah ucapan yang khotob salah bahwa hal-hal yang membuat seseorang keluar dari keimanan ataupun keislaman ataupun keluar dari keimanan dari agama Islam ini bukan hanya sekedar dia itu menolak syariat. Ya, demikian. Sudah kita sebutkan. Bahkan seorang yang dia itu sujud kepada patung termasuk batal keislaman. Demikian juga mengejek agama Demikian juga untuk kemudian menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara dari patung-patung ataupun orang-orang di dalam kuburan yang telah meninggal itu juga termasuk dari pembatalan Islam. Ya, walaupun dia tidak menolak syariat tapi melakukan perbuatan seperti itu termasuk membatalkan Islam. Dan disebutkan bahwa pendapat beliau ini mirip dengan pendapat Murji'ah. Ya, demikian. Yang mengakhirkan amalan dari keimanan. Yani iman itu tidak berpengaruh dengan amalan seseorang. Kalau dia sudah bersyahadat, maka imannya adalah tetap pada diri dia. Tidak naik dan tidak turun. Demikian juga lafaz berikutnya yang akan kita sebutkan adalah tentang sholawat yang untuk tidak yang dikritik atasnya. Ini juga menunjukkan juga bahwa bagaimanapun seorang membuat sebuah buku atau membuat sebuah karangan yang namanya sebagai seorang manusia maka itu tempatnya kesalahan. Dan kesempurnaan itu adalah sisi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan, demikian juga ketetapan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna. Demikian juga agama ini dalam keadaan terus dalam keadaan benar. Adapun kalau kemudian ada seorang ulama yang dia tergelincir dijelaskan oleh, oleh ulama yang lain, tidak akan dibiarkan kesalahan tersebut sebagaimana yang akan kita sebutkan yang dibuat oleh Al-Imam at taala yang dijelaskan dikritik oleh ulama-ulama yang lain yang dari situ kita bisa mengetahui bahwa apa yang dibawa ini dalam permasalahan yang akan disebutkan adalah salah Qala Allah Ta'ala <clears throat> Qawlu berkata oleh Imam Tahawi Ta'ala Beliau mengatakan wal imanu wal ikrar bilisan wa tasdiqu bil janan. Beliau berpendapat iman itu adalah mengikrarkan, menetapkan, mengatakan dengan lisan, dengan lidah, dengan omongan, dengan mulut. Keimanan itu dilafatkan dengan kalimat syahadat, Wa tasdiqu bil janan dan membenarkan dengan janan, janan yaitu qalb hati. Dua saja beliau sebutkan. Bahwa iman itu adalah ucapan dan keyakinan. Lalu di mana yang ketiga yang sering kita ulang-ulang dan itu adalah pendapatnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah yaitu apa? Wal amalu bil arkan. Beramal dengan anggota badan. Mana? Tidak ada Ya, ini ada definisi yang boleh sebutkan definisi yang salah. Harus tambah satu. Yaitu apa? Di samping seseorang mengucapkan dengan kalimat syahadat, kemudian juga dia membenarkan dengan hatinya, ya bukan munafik, benar-benar dia meyakini kalimat tersebut dan mengucapkan syahadat tersebut, kemudian membuktikan ini semua dengan perbuatan, dengan amalan soleh. Wal amalu bil arkan dan beramal dengan anggota badan. Yang benar adalah al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Ya Dan pembatasan dua ini saja adalah kembali lagi yaitu pendapat siapa? Murji'ah. Yaitu dari kalimat roja'ah mengakhirkan amal dari musamal iman dari iman. Amal itu belakangan di diajarkan. Bahkan nanti disebutkan tentang mereka itu berpendapat bahwa iman orang yang paling jelek atau iman Nabi itu seperti imannya Jibril dan Mikail. Seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Ya, menurut mereka. Karena amalan tidak masuk di dalam definisi mereka ini. Saya baru menjelaskan bahwa imam Ibn Abil Is yang mensyarah atau menjelaskan matan ini berusaha membawa ucapan Imam at ini kepada makna yang benar, berusaha. Ya, bahwa pendapat beliau ini sebenarnya seperti pendapat ulama al-sunnah wal Jamaah. Pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, demikian juga Imam Ahmad. Berusaha menggiring kepada mana itu, tapi tidak mampu. Tidak bisa. Beliau berpendapat perbedaan mereka ini hanya perbedaan suri, bentuk gambaran saja. Hakikatnya adalah sama. Ini tidak bisa. Tetap tidak bisa untuk kemudian dikatakan sama tidak bisa. Ucapan Imam Abu Hanifah ini adalah salah. Walaupun sebagian ulama dari mata mereka, ya, karena Imam Ibn Abi Is adalah Tahawi juga, mengikuti pendapatnya matiannya Imam Abu Hanifah, yakni Hanafi. Al-Imam Ibn Abi Is beliau ini madhab Hanafi. Ya, sebagaimana Imam Tahawi. Jadi akan disebutkan di dalam catatan kaki ini. <clears throat> Jadi ucapan iman itu adalah ikrar bilisan lisan wa tasdiqul janan. Cukup itu saja itu adalah salah. <clears throat> Sebutkan ya ucapan dari para ulama dalam permasalahan ini Di antaranya Syaikhul <clears throat> Syekh bin Baz taala beliau menyebutkan hadza ta'rif. Definisi ini fi nadhar wa Perlu dilihat maksudnya salah dan kurang. Wa soal dan yang benar adalah di ahli sunnah yang ada padanya ahli sunnah al jamaah ya bisa ditulis iman itu adalah apa? Ini cuma definisi tapi sangat penting sekali. Dan itu berbahaya bagi keyakinan seorang. Yang benar adalah anal iman qaulun wa amalan wa amal wa itiqad. Ya, bisa ditulis iman itu adalah ucapan dan amal dan keyakinan. Tiga. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan kurang dengan kemaksiatan. Itu. Jadi iman itu adalah itu. Ucapan dan perbuatan dan keyakinan. Berarti kalau ingin menggunakan lafaz yang yang bagus. Al iqrar bil lisan wa tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Menetapkan dengan lisan, dengan ucapan, membenarkan dengan hati dan beramal dengan perbuatan. Itu. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wal adillatu ala dzalika min al-kitab wa sunnah aktsar min an Beliau mengatakan Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah adalah banyak untuk kemudian dihitung. Fakat para Syarih Ibn Abil Is jumlah minha dan telah menyebutkan pensyarah buku ini, ya ini kita tahu ya, Al-Imam Ibn Abil Is ya banyak dari sekelompok dari Warajihu waraji'an syi'ta. Maka lihatlah, waraja'alah, kembalilah kepadanya kalau kamu mau. Wa ikhrajul amal minal iman wa qaul murji'ah. Ya, mengeluarkan amalan dari keimanan termasuk ucapan murji'ah. Yang tadi mengakhirkan amalan dari musama iman, dari nama iman. Oleh karena itu juni murji'ah dengan bukan dengan murji'ah dengan lain bukan tapi dengan hamzah murji'ah dari lafaz akhara mengakhirkan. Oleh salah khilaf bainahum bain ahli sunnah fihi lafdiyan bukanlah perselisihan antara mereka ini dengan ahlu sunnah di dalam permasalahan ini khilaf yang secara lafat atau tadi istilahnya surian secara gambar saja secara bentuk bukan ya bukan lafat bahwa lafdi wa bahkan perselisihan dalam hal lafat juga maknanya maknanya beda tetap beda kalau ini tadi murjiah cuma menyebutkan dua saja bagaimana itu kalau ahlu sunnah tiga mau digiring-giring diputar-putar untuk mengatakan tidak, tidak berselisih pada yang tidak bisa. Ya, yang mengatakan itu adalah perbedaan secara akabat itu pun berbahaya juga. Wa alaihi ahkam katsirah. Ya, dan berkaitan dengan itu hukum-hukum yang sangat banyak. Ya alamuha mantada tadabbara manusia. al manusia. Bisa diketahui apabila seorang memperhatikan ucapan manusia dan ucapan murjia. Ya. Jadi dalilnya bahwa Al-Qur'an eh, bahwa iman ini adalah harus tiga ini, ya ucapan, demikian juga keyakinan hati, demikian juga perbuatan. Sebutkan oleh Al-Imam Abdul Is banyak sekali. Tetapi bersama dengan itu belum berusaha menggiring bahwa ucapan Al-Imam Tahu itu adalah benar. Bedanya itu cuma perbedaan ya lafaz saja. Sebagian orang itu ketika dijelaskan eh, bahwa ini berbeda pendapat ini dengan pendapat yang satunya berusaha untuk menyamakan dan menyamakan. Tidak bisa, tidak bisa. Itu terlalu dipaksakan. Jadi nah, antara dalilnya bahwa iman itu ada tiga ini tadi harus berkaitan dengan ucapan, keyakinan, demikian juga perbuatan. Yaitu hadis yang masyur, sering diulang-ulang yang bisa ditulis. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Hadis Bukhari Muslim Bahwa Nabi SAW mengatakan Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah Iman itu adalah 70 sekian sekian cabang. Di mana itu 70 sekian cabang. Riwayat yang lain ya bid'un wa situna syu'bah. Ya 60 sekian cabang. Bid'un ya bilangan antara 3 sampai 10. Ya 70 sekian. <clears throat> Yaitu apa? A'laha qaul la ilaha illallah wa adlaha imatatul anitariq. Kemudian al-haya'u syu'batun minal iman. Paling tingginya yaitu apa? Ucapan la ilaha illallah. Berarti mewakili apa? Mewakili bahwa iman itu adalah al-iqrar bil menetapkan dengan ucapan. Ya, paling tinggi bahkan itu. Ya, demikian. <clears throat> Kalimat syahadat la ilaha illallah. Berarti ucapan. Wa adnaha imatatul adza tariq paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Berarti apa menyingkirkan itu? Perbuatan. Ya, perbuatan. Iman yang ada ini. Ini diantaranya adalah perbuatan ini menyingkirkan bahaya dari jalan termasuk keimanan. Alimah imam Bayhaqi belum akan membuat buku Syu'abul Iman, cabang-cabang iman dikumpulkan oleh beliau di hadis dengan sanad yang beliau miliki ya menyebutkan di antara bentuk keimanan di antaranya rukun iman itu, kemudian rukun Islam, kemudian berbakti pada orang tua, ya demikian memuliakan tamu dan sebagainya dan sebagainya. Sampai kemudian terkumpul di situ 70 sekian. Kemudian al haya usubatu minal iman. Malu itu ya adalah cabang dari iman. Dan malu itu adalah perbuatan hati. Ya, malu seorang untuk melakukan perbuatan maksiat dari hati dia kemudian meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini menguatkan tentang tiga ini tadi. <clears throat> hal yang jelas ya bahwa iman adalah tadi. Tidak bisa dihilangkan kemudian wadna azan azza anitori dihilangkan. Tidak bisa ini riwayat Bukhari Muslim. Ya, bahwa termasuk dari cabang keimanan yaitu menyingkirkan bahaya yang ada di jalan perbuatan ya perbuatan dan perbuatan ini adalah termasuk dari keimanan kalau cuma mencukupkan dengan ucapan dan keyakinan tidak bisa kalau mau dikemanakan menyingkirkan bahaya dari jalan ini ya demikian kemudian disebutkan juga banyak sekali yang beliau ini dalil yang pertama <clears throat> Kemudian juga hadis-hadis yang lain menyebutkan tentang masuk di situ amalan juga hadis Abu Sa'id Al Khudri banyak sekali pokoknya di sini. Semua lima muslim orang bahwa Nabi SAW beliau mengatakan man ra'a pak pak yugari yughayyirhu biyadihi barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran fal yughayyirhu maka adanya dia merubahnya biyadihi dengan tangannya apa ini perbuatan ya perbuatan jelas sekali kalau mau ditinggalkan cukup dengan dua mau dibawa kemana ya bahwa iman itu adalah harus dengan perbuatan hadis ini mau dibawa kemana Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran rubahlah dengan tangan. Dan ini juga sesuai para ulama bahwa kita mengingkari kemungkaran itu kalau kita melihat kemungkaran itu man ra'a Berarti nah, tidak boleh seseorang mencari-cari kesalahan saudaranya. Kalau dia tidak melihat kesalahan saudaranya tidak perlu dirubah. Ya, karena Nabi mengatakan man berarti Barang siapa melihat di antara kalian kemungkaran, kalau tidak melihat, jangan dicari-cari kesalahan saudara, saudaranya. Mantataba aurat muslim tatabahu auratahu. Berhasil mencari-cari kesalahan seorang mukmin, seorang muslim, maka Allah akan mencari-cari kesalahan dia sampai yang dilakukan di dalam rumah dia. Ya ini bahaya seorang yang mencari-cari kesalahan saudaranya. Maka Nabi di sini ya mengatakan barang saya melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ini adalah amalan. Berarti iman itu adalah diantaranya adalah amalan. Fa'il lam sate, kalau dia tidak mampu babi lisani maka dengan lisannya dengan ucapannya. Jadi masuk di situ apa? Ucapan kalimat syahadat la ilaha illallah yang kita bicara sekarang ini. Fa'il lam sate, babi Kolbi kalau tidak mampu baru dengan dengan hatinya. Wa dzalika adalah iman dan ini dan itu adalah yang paling lemah dari keimanan. Ini juga menunjukkan apa? Menunjukkan penguat bahwa iman itu harus tiga ini tadi. Ucapan, kemudian juga keyakinan di hati, demikian juga perbuatan. Dengan anggota badan. Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan di Fathul Bari menjelaskan dari sini tadi dari nomor 9 dalam Sahih Bukhari. Waldo berkata terhadap hafiz bin Hajar, wa sarada sarada Ibnu Jauzi fi talqih minha 18. Jadi Ibnu Jauzi menyebutkan di buku beliau Talqih itu 18. Walau Nawawi berkata Imam Nawawi tablugu aksar min salasin qawlan. Sampai di situ ya 30 pendapat. Kemudian bid'un itu adalah baina salas ila tisr. Bid'un itu 3 sampai 9. 9 masuk maksudnya. Ya gitu. Sebenarnya mengatakan ila asyarah. Yang ini kesimpulannya adalah antara 3 sampai 9. Saya mengatakan satu sampai sembilan. Kemudian juga disebutkan oleh beliau tentang definisi malu ya yaitu khalqun yab'atsu ala istinabi qabih malu itu adalah suatu akhlak yang mengajak untuk meninggalkan kejelekan. Wa yamna'u min at-taqsir fi haqqil dan menghalangi dari mengurangi hak orang yang punya hak. Demikian. <clears throat> Kemudian Sufyan mengatakan bagaimana malu itu dimasukkan dalam iman. Padahal malu itu kan tabiat, ya tabiat seseorang. Ya termasuk dari tabiat seseorang. Bagaimana dimasukkan? Itu masuk Memang sudah ada pada diri seorang. Jawabannya bahwa ahlak itu kan ada dua. Ahlak itu ada yang dia muktasabah, ada tobiah. Akhlak itu ada yang dia diusahakan, ada yang memang tabiatnya. Tabiatnya orang pemberani. Tapi bisa juga orang itu menjadi pemberani asal dia itu penakut dengan apa? Dengan dia usahakan. Ingat dengan ayat-ayat Al-Quran, keutamaan orang berani, berjihad melalui medan perang, ya Bahkan melebihi orang-orang yang mempunyai tabiat pemberani kadang-kadang. Kan demikian. Jadi bisa diusahakan. Demikian juga orang India itu kikir. Sifatnya kikir. Dari kecil dia sulit mengeluarkan uang. Sebagian orang kan gampang. Nyah, nyah, nyah, nyah. Kan mudah. Sama ada di Khalifah Bani Umayyah itu mudah mengeluarkan uang sampai dia itu takut tidak dapat pahala. Karena sangat mudah untuk bersedekah. Itu kan bisa diusahakan juga. Diusahakan dia karena dia mengetahui keutamaan ya oleh bersedekah. Seperti contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian juga yang lainnya. Bahkan Nabi juga menyebutkan Abdul Sodaqah antas sahih syahih tamal gina ya ya ta'mal gina wa tasal sebagus bersedekah kalau dalam keadaan sehat dalam keadaan kikir sedang dalam kikir dia lawan artinya itu sulit mengeluarkan sedekah dia lawan itu masuk yang paling bagus dalam keadaan dia berangan-angan untuk jadi orang kaya, takut jadi miskin. Dia lawan, ya dia bersedekah. Ya zaman ini. Jadi malu memang dia adalah sifat yang ada dalam hati. Bisa dia itu tabiat, bisa diusahakan. Ya demikian. Sebagaimana hal-hal yang lain. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Hajar di situ sebuah ulama mengumpulkan 70 sekian itu dengan contoh-contoh bahwa ana hadhihi syu'ab tatafarra. Cabang-cabang ini ber, menjadi beberapa macam. ana amali qalb wa amali lisan wa amali badan. Nah, ini. Amalan hati, amalan lisan, ucapan dan amalan badan. Amalan hati seperti keyakinan. Ya, kalau kita pengen tahu umpamanya, 70 sekian itu apa saja sih? Demikian juga Syu'abul Iman, buku yang besar yang oleh Imam Baihaqi itu isinya apa sih? Ya ini tadi, Hati diantaranya keyakinan, niat, ya, iman kepada Allah, ya, iman dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya dan sebagainya. Iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, rukun iman masuk di sini hati. Iman sudah di akhir, <clears throat> mencintai Allah, cinta dan benci karena Allah dan sebagainya. tawadhu rahmah, tawakal ini Amalan-amalan hati banyak sekali. Ya, demikian. Amalan lisan apa itu? Kalau tadi amalan hati jangan dikira sedikit. Masuk di situ keyakinan. Ya kalau ingin tahu amalan hati bisa ditulis tadi. Keyakinan, niat, iman dari akhir, pun iman itu semua, mencintai dan benci karena Allah, tawadu, tawakal, ya. Adapun contoh, amalan lisan apa saja? Ya, seperti apa? Talabut di tauhid, mengucapkan kalimat tauhid, tilawatul Quran. Ya, antara amalan paling bagus ketika Ramadan adalah baca Al-Quran. Ya, Nabi SAW sebutkan, beliau mengulang-ulang. Al-Quran itu di bulan Ramadan lebih dari yang lainnya. Malaikat Jibril datang kepada Nabi lebih dari waktu yang lain. Ini menunjukkan bahwa amalan yang mulia di antaranya adalah baca Al-Quran. Kalau ada amalan lebih dari itu, niscaya Nabi akan menyibukkan dengan amalan yang lain. Tapi inilah yang Nabi lakukan, baca Al-Quran. Pokoknya baca Al-Quran. Gak tahu artinya tidak apa-apa, itu suatu amalan yang bagus. Wa ta'alamul ilm, belajar ilmu, berdoa, zikir, istighfar, menjauhi sesuatu tidak bermanfaat. Itu. Ada amalan badan apa? Kalau minta amalan badan, badan ya banyak amalan badan. Jadi boleh menyebutkan tasdamilu ala saman wa salasina khoslah. 38 ya. Di antaranya bersuci, meninggalkan najis-najis, menutup aurat, salat wajib, salat sunnah, zakat, ya. <clears throat> Tawaf itikaf, bertimas Lailatul Lailatul Qadar, mencari malam Lailatul Qadar, lari dengan agamanya, ya, menuju tempat-tempat yang baik. Ini ya, termasuk amalan-amalan anggota badan. Itu semoga oleh beliau ini yang belajar. <clears throat> Jadi demikian. Kemudian dalil masih banyak yang menunjukkan bahwa iman adalah itu. Dan mengkhususkan iman itu adalah dengan ucapan, kemudian hati saja ini adalah berbahaya. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah ketika memberikan penjelasan ucapan Al Imam at tadi yang tadi mengatakan iman itu adalah ucapan dan keyakinan hati saja. Oh, beliau tidak mengatakan fakot, tidak. Tapi di sini ada isyarat seperti itu. Selalu mengatakan ada madhabul Hanafiyah wal Maturidiyah. Ini madhabnya Abu Hanifah. Dan keduanya ini memang mengikuti madhab Abu Hanifah. Imam Tuhawi Al-Hanafi. Al-Imam Ibn Abi Is Al-Hanafi. Ini pendapat Hanafiyah dan Maturidiyah khilafan di sana menyelisih Salah salih. Wajah Mahir a'immah dan kebanyakan dari para ulama Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa Zain seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad. Tiga. Jadi Imam Uzai. Dari mata empat ini ya Abu Hanifah menyelisih tiga ini. Dan mata paling dulu memang Abu Hanifah. Wah disebut beliau seorang tabiin. Ya. Tapi dalam dalam hal ini beliau menyelisih ulama yang lain. <clears throat> Bahkan punyanya saja menyelisih. Empat ini semua punyanya Abu Abdillah. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad semua Abu Abdillah. Dia Abu Hanifah sendiri. Ya, sebagian memisahkan sampai seperti itu. Ini menyelisih yang lainnya. Baiklah ulai zadu ala ikrar matasdi karena mereka semua ini menambahkan selain dari ikrar menetapkan dengan lisan wastasdik membenarkan al-amal bil arkan beramal dengan perbuatan. Walisan al madhab ini ikhtilafan surian. Tidaklah perselisihan antara dua madhab ini perselisihan yang surian bentuknya saja gambarnya sahabat saja atau tadi sebutkan lafdi saja lafaz saja. Ya, bukan Ya, bukan perbedaannya perbedaan suri bentuk saja kama dzahaba ilaihi syarih. sebagaimana yang berpendapat padanya Syarih rahimahullah taala yakni Al-Imam Ibnu Abil Is. Beliau berusaha untuk membawa bahwa perbedaan ini sebenarnya perbedaan ini tidak, tidak terlalu dipermasalahkan. Ini perbedaan bentuk saja, lafaz saja. Hakikatnya sama, tidak, tidak bisa. Ini berbahaya. Ya pendapat seperti ini adalah berbahaya sekali. Hmm. Ya demikian. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Itu kan sama. Berarti pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya para ulama tadi kan sama. Al-Imam Ibnu Abil Is berusaha untuk mengatakan bahwa perbedaan itu sebenarnya perbedaan lafaz saja atau gambaran saja, sebenarnya hakikatnya sama dengan alasan tadi. Mereka ini sepakat bahwa pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Ya tidak bisa. Ya. Kalau kemudian sepakat dalam hal ini, maka hendaknya ya kalau memang keduanya itu sepakat, tentang masalah ini sebenarnya tidak ada perbedaan. Harusnya juga dia berusaha untuk apa? Untuk menyatakan bahwa iman itu ya bertambah dengan amalan ya dan berkurang ya bertambah dengan amalan soleh dan berkurang dengan amalan dengan kemaksiatan. Tapi mereka tidak mau. Ya, mereka tidak mau. Ya, demikian. lagi Hanafi asharu ala al-qawl bi tilka adilah asariha ya fi ziyadah wa tetapi Hanafiyah, ini para pengikut Abu Hanifah, asharu terus-menerus atas pendapat mereka bikhilaf tilka adilah, menyelisih dalil-dalil itu tadi. Asharu yang jelas fi ziyadah wa bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Mereka tidak. Mereka tidak mengatakan demikian. Bahkan di antara mereka sampai berani mengatakan iman nikah iman Abi Bakar As-Siddiq. Imanku seperti imannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, bayangkan. Bahkan yujizu li afdari wahidin minum memperbolehkan orang yang paling bejat di antara mereka mengatakan tadi, imanku seperti imannya Abu Hanifah. Boleh. Itu boleh. kalau iman di Ambiya al-Mursalin bahkan seperti imannya para nabi dan para rasul. Dan Jibril dan Mikail. Bagaimana ini? Ya, karena tadi kan tidak ada amal. Tidak ada kemudian eh, amal yang termasuk dari syarat keimanan. Dan Al-Imam Ibn Is berusaha untuk meredam ya, istilahnya itu. Bahwa ini perselisihan sebenarnya perselisihan secara lafaz saja, tetap tidak bisa. Ya, demikian. Bersama dengan itu, mereka ini juga menimba di pada ini. Mereka tidak boleh untuk mengatakan, aku beriman insya Allah, tidak boleh. Kalau iman itu mesti iman. Jadi mereka itu bersama dengan itu, tapi nanti ada pembahasan kalimat Aku beriman insya Allah bagi mereka itu tidak boleh. Pokoknya yakin sudah. Yakin bahwa aku ini mesti, mesti beriman. Jadi mereka tidak memperbolehkan mengatakan seperti itu. Ya, Semoga di sini oleh Al-Albani Allah Ta'ala Binan ala madhabihim Hada la yujizun Di atas mata mereka ini Mereka tidak memperbolehkan Ya hadir kepada salah seorang Boikot mereka Mahmakan apa sih kalau Bagaimanapun mereka itu orang yang fasik ataupun bejat fajir, ayakul untuk mengatakan anak mukmin insyaallah taala. Tidak boleh Walaupun mereka banyak maksiat ya untuk mengatakan aku beriman insyaallah. Tidak boleh. Harus mengatakan anak mukmin Hakwan Aku beriman secara pasti. Ya ini. Ya ini sebagian pembahasan mereka insyaallah kita sebutkan di pertemuan tanggal 5. Al-Imam Ibn Aziz juga menyebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Beliau sebutkan di sini ucapan ulama yang banyak. Seperti ucapan Abdul Mas'ud radhiyallahu yaqul fi du'ai. Beliau mengatakan dalam doanya sahih mengatakan Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa Ya Allah tambahkanlah kepada kami keimanan dan keyakinan dan pemahaman. Yang menunjukkan iman bertambah Nah demikian, berdoa untuk iman itu ditambah oleh Allah Subhanahu Demikian juga ucapan Muhammad bin Jabal yang sahih. Yang terus kita ingat-ingat ucapan beliau ini disebutkan Imam Bukhari dalam sahihnya walaupun dengan singkat tahlik dengan, dengan tidak dengan syarat yang lengkap tapi sahih. Ya, apa itu ucapan Muhammad bin Jabal? Ijlis bina nu'min sa'ah. Duduklah dengan kami sebentar, kita beriman sesaat. Nah, tawaduknya mereka. Para sahabat. Ya, idris bina nu'minu sa'ah. Duduk dengan kita sebentar, kita beriman sah. Hmm. Dan yang lainnya di sini kita baca mengenai